Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita berikutnya terhadap syarah Nadmil Warafat. Jadi syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan lafaz-lafaz yang maknanya umum. Karena di dalam syariat ini barakallahu fikum terutama dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Terkadang kita jumpai lafaz-lafaz yang umum dan lafaz-lafaz yang khusus. Itu semuanya tidak diketahui kecuali harus mempelajari ilmu dasar atau ilmu penting yaitu ilmu usul fikih diantaranya. Ilmu usul fikih ini fungsinya kita mempelajari dalamnya nanti akan mengetahui mana sih lafaz yang umum dan mana yang lafaz khusus. Mana sih yang menunjukkan umum dan mana yang menunjukkan khusus. Apabila datang dalil umum, kemudian datang dalil yang khusus, apakah yang umum dibawa kepada yang khusus ataukah yang khusus dibawa kepada yang umum itu nanti dibahas dalam kitab usul fikih ini. Nah, dan sudah kita lewati secara globalnya dalam kitab Al-Usul min ilmi usul yang sudah kita selesaikan. Naam. Sekarang kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Naam mengenai apa? Mengenai daripada lafaz-lafaz yang umum. Naam. Terakhir kita ambil Nam yaitu mengenai penggunaan al istighraqiyah. Ya ujung-ujungnya kembali bahasa Arab. Jadi kalau dia belajar usul kok belum pernah belajar bahasa Arab, kepala pusing. Paham ya? Kepala pusing. Nah, tapi kalau sudah pernah belajar bahasa Arab apalagi mutamimah, dia tinggal apa? Jalan saja. Atau sudah belajar jurumiyah misalkan, diperkenalkan apa itu al istighraqiyah, apa itu al ahdiyah, apa itu al ini dan itu. Itu mudah memahaminya. Tapi kalau belum pernah belajar sama sekali ya, harus na'am barakallahu fikum memahami sesuai dengan kemampuannya. Kita lihat di sini, na'am barakallahu fikum. Jadi termasuk lafaz yang menunjukkan umum adalah adanya al-istighraqiyah kemarin, ya kan? Al-istighraqiyah itu al yang kalau seandainya diganti menjadi kul cocok gitu loh. Lafaz kullun. Contohnya adalah apa? Wal 'asr innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia semuanya sudah yang kecil, yang tua, yang muda, yang janda, yang duda, yang masih gadis, masih perjaka, semuanya masuk di situ dalam keadaan rugi. Semuanya sudah. Ini sebelum dikecualikan. Taunya dari mana? Al-insan. Ada al nggak itu? Nah, al itu namanya al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah itu adalah al yang mencakup seluruhnya. Nah taunya dari mana? Al itu kalau seandainya dibuang diganti lafadz kul cocok. Inna kulla insanin lafi khusrin atau fi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia berarti umum kan dalam keadaan rugi. Maksudnya, na'am seperti itu. Kita lanjutkan. Wa qaulul mu'allif rahimahullah bil lam ay bil alif bil lam maksudnya. Au bi al au bil lam. Ini ungkapan-ungkapan saja ini ya, enggak masalah. Tapi yang sering kita dengaran al itu. Naam. Li'anna ba'dun nahwiyin wal usuliyyin yaqulun Dikarenakan sebagian ahlu nahwi dan sebagian ahlu usul mereka mengatakan mu'arrafun bi al kama huwa madhab basriyin. Nah, ya dimakrifahkan dengan al rajulun ar-rajulu, qalamun al-qalamu. Jadi makrifah dengan al. Sebagaimana ini adalah madhabnya Basriyin. Qala Ibnu Malik, Ibnu Malik mengatakan dalam Alfiyah ya, bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadun ismi tamyizun hasal. Nah, dengan huruf jar dengan tanwin, dengan nida huruf nida, wa al dengan al, nah, wa musnadatun ism dan disandarkan kepada isim, musnadatnya adalah istat ilai tamyizun hasal. Nah, maka terjadilah perbedaan isim tersebut. Maksudnya tanda dari isim. Paham ya? Tanda dari isim adalah apa? Kemasukan al, tanwin, huruf jar, nida. Nida itu bisa dipakai huruf nida. Ya, jadi ya Muhammad ya Saleh itu kan untuk isim semua itu. Enggak ada. Ya ya kotala, Paham ya? Ya dengan fi'il setelah enggak bisa. Kecuali kalau ada orang namanya kotala, Wah, baru bisa kalau orang mas muka ya akhi ismi qatala. Ya kotala. Nanti kalau kotala tersebut baru barakallahu fikum hafizakumullah berarti nanti harakatnya hikayah lagi. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. waktu yu'abbiruna bil alif lam. Sebagian mereka mengungkapkan dengan alif lam, bukan bi alif lam kama huwa double kufiyin. Sebagaimana itu pendapatnya kufiyin. Namun yang tepat yang mana sih sebenarnya? Kalau anak pribadi ya barakallahu fikum lebih condong al gitu. Karena dia pun dari dua huruf. Jadi kalau yang terusan dari dua huruf itu diucapkan sesuai dengan apa? Dengan lafadznya. Al, bal, hal, bukan alif lam, bukan ha wal lam, bukan ba wal lam, tapi bal hal, al. Berbeda kalau tersusun dari satu huruf. Seperti misalkan ba di ba dikasih kasrah, bukan al bi tapi ba Tetap sinnya asin, paham ya? Seperti itu, na'am. Kita lihat sini, kama qala sahibul ajrumiyah, na'am. Kama qala sahibul jurumiyah sebagaimana yang diungkapkan oleh pemilik matan Jurmiyah Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud asan hadi rahmatullahi. alaih. Al ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa dukhuli alif lam. Isim itu kata benda itu diketahui atau dikenal dengan khafat yaitu adanya khafat sama jar. Naam. Wa tanwin wa dukhuli alif lam dan adanya tanwin dan juga masukkan pada alif lam. Wa rubbama yu'abbir ba'dhum bil lam faqat. Sebagian mereka juga ada yang mengungkapkan dengan lam. Alifnya itu enggak dipakai dengan lamnya itu yang dinilai. Naam, li'anil hamzah fi al lam ta'ti ala annaha min bunyatil kalimah Dikarenakan hamzah pada al itu, jadi al ini kata mereka, hamzah yang ada al ini. Nah, ini tidak apa kata beliau? Nah, lam ta'ti ala annaha min bunyil kalimat. Tidak datang bahwasanya dia termasuk bagian dari kalimat. Wa inna ma lisuhulatin nutqi bisakin karena tujuannya itu untuk apa? Untuk mempermudah aja. Mempermudah mengucapkan dengan sukun. Paham ya? Nah, karena kalau misalkan antum barakallahu fikum hafizakumullah, atau gini mana kalau batanya kalau nggak dikasih hamzah batanya? Kan nggak bisa. Jadi fungsinya itu dikasih itu apa Untuk mempermudah mengucapkan saja. Jembatan istilahnya. li annahu laulal hamzah mana mana taqtabil lam. Dikarenakan kalau seandainya tanpa hamzah, niscaya kamu tidak akan bisa mengucapkan dengan lam. Nah, coba aja dihilang hamzahnya. Nah, batanya kemana? Allah itu. Allah Ustaz. Bacanya gimana kira nggak bisa. Butuh hamzah. Nah, hamzahnya pun hamzah pun hamzah wasl. Hamzahnya hamzah wasl kecuali kalau disebutkan masuk padanya al itu baru hamzah atau tapi kalau seperti ini hamzah wasl. Nah, alhamdulillah baru bisa dibaca. Nah, itu bisa dilihat sendiri dalam kitab apa? Masalah apa imla ya, wasl sama kotak itu bedanya. Kita lihat sini barakallahu fikum. Eh, na'am li'annahu laula al-hamzatu ma nataqta bilam li'anna lam sakinah dikarenakan kalau seandainya tanpa hamzah saya kamu tidak akan bisa mengucapkan dengan lam dikarenakan apa lamnya itu sukun wa sakin la yumkin tidak nutqi bihi sedangkan yang namanya sukun itu tidak mungkin diawali mengucapkan dengannya lafaz sukun awalnya sukun langsung bisa dibaca bisa enggak kira-kira huruf awalnya sukun dibaca eh? Gak bisa kan? disukun, ya kasih harokat doma fathah kasroh baru bisa. Tapi kalau awalnya sukun langsung bacanya pun berat. Berat enggak? Enggak bisa dibaca ya. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Enggak berat tapi enggak bisa dibaca. Allah musta'an. Itu kalau awalnya langsung sukun. Oleh karena itu harokat sukun itu di tingkatan harokat itu yang paling terakhir. Nah, sebagian pun tidak masukkan itu bukan harokat. Paham ya? Nah, itu pun bukan harokat sebagian mereka mengatakan seperti itu. Naam. Walihada yaqulun, oleh karena ini mereka mengatakan inna ta'rifa hasala bil wahdaha. Sesungguhnya ma'rifahnya sebuah isim itu terjadi dengan lam saja. Wal khilaf laisa tahtahu kabirul faedah. Kata beliau, perselisihan masalah ini mau al mau alif lam mau lam itu kata beliau di bawah perselisihan itu tidak begitu besar faedahnya. Sebagian ulama mengungkapkan dengan apa? Tawilul dail qalilun nail Ekornya panjang sekali tapi sedikit hasilnya. Paham ya? Seperti perselisihan masalah ruh. Masalah ruh itu wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Roh itu apa sih roh itu? Roh itu apa? Antum punya roh enggak antum? Antum? Antum punya roh enggak? Antum juga punya kan? Nah, roh itu apa? itu apa? Itu para ulama berselisih pendapat sampai disebutkan dalam barakallahu fikum eh, sebuah tulisan itu sampai ratusan ucapan itu, lebih dari ratusan itu. Paham ya? Mengenai roh, roh ada yang roh seperti ini, roh seperti ini, itu. tapi ujung-ujungnya apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tahu dulu situ. Mereka bertanya kepada tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan perkara Rabbku. Jadi enggak ada yang tahu. Am ya? Nah, berarti oh, judulnya khilafnya panjang tapi judulnya ini ketemunya ayat ini. Am ya? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi ilmu yang kita miliki ini walaupun kelihatannya banyak sedikit. Masih ada yang lebih banyak lagi. Itu pun masih dikatakan sedikit, masih ada lagi. Am ya? Jadi ilmu itu jangan merasa sudah berilmu kemudian tidak mau mencari ilmu lagi keliru. Jadi ilmu yang kita miliki ini masih sedikit. Belajar bertahun-tahun misalkan di Damas, di Yaman, di Saudi misalkan, itu bisa dikatakan misalkan sudah bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, tapi masih kurang. Masih butuh lagi ilmu itu. Paham ya? Karena ilmu itu macam-macam. Ilmu itu bagaikan apa kemarin itu? Lautan yang sangat luas. Innamal ilmu ka bahrin zakhirin. Ilmu itu bagian lautan yang sangat luas. Nah, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau marasau al-fatanah. Tidak ada seorang pun yang mampu mengumpulkan semua ilmu walaupun duduk seribu tahun. Padahal umur kita berapa? Enggak sampai seribu tahun. Nah, barakallahu fikum. Dan tidak ada ya yang sampai seribu tahun ya. Nabi Nuh alaihissalam aja berdakwah umurnya sekitar apa? 950 tahun. Nah itu. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan ya. <clears throat> nah, kita lihat sini. Kata beliau sini, itu khilafnya nggak perlu itu. Khilafnya itu di bawahnya pun nggak ada faedah yang sangat besar. Jadi biarkan aja mau, mau al silahkan, alif alam silahkan, lam tidak masalah. Cuman kami condong al, lebih mudah al itu. Nam. ya tentunya yang bikin ma'rifah yang mana itu? Enam, lam saja. Cuman untuk masalah pengungkapannya silahkan, tapi mengungkapkan dengan al itu lebih bagus, lebih ringkas dan juga lebih nam satu dengan kaidah yang ada. Fal mu'arraf bi al aw bil alif wal lam aw bil lam wahdaha labdun salihun lil umum. Intinya itu semuanya lafaz yang diperbolehkan maknanya umum. Ada alnya itu. Ila an yakuna lil ahdi kecuali kalau alnya itu lil ahdi. Nah, aw li bayin haqiqah atau al yang fungsinya menjelaskan hakikat. Karena al itu macam-macam ya barakallahu fikum. Nah, seperti ini. Jadi tak tuliskan sekaligus biar nanti paham apa bedanya. Naam. Ar-rajulu afdal. Sarangnya. Ar-rajulu afdalu minal mar'ah. Nah. Kemudian Na'am barakallahu fikum. Khuliqal insan dha'ifa. Nah, kemudian ja'a syekh Nah, perhatikan barakallahu fikum. Ini sama-sama ada alnya semuanya. Ini ada al. Amin ya? Ini juga ada alnya. Ini juga ada alnya. Amin ya? Cuman tiga-tiganya beda maknanya. Maksudnya fungsi alnya beda-beda. Kalau yang pertama ja'a syekh itu namanya al-ahdiyah. Ketika antum duduk di market, pondok misalkan ya, marketnya Syekh Abu Bilal misalkan, ya di itu misalkan. Antum lagi ngobrol-ngobrol ini tiba-tiba Syekh datang. Antum bilang, "Ya ikhwah, ja'a Syekh, ja'a Syekh." Itu ya dimaksud dengan Syekhnya siapa? Syekh Abu Bilal. Berarti namanya ahdiyah. Jadi antara orang yang mengucapkan dengan yang diajak ngomong itu sudah paham terpetik pada benaknya masa itu Syekh Abu Bilal. Bukan Syekh yang lainnya. Itu namanya ahdiyah namanya. Paham ya? Nam idhuma fil ghar. Ketika kedua kedua-duanya dalam gua. Rasulullah dan Bakar dalam gua apa? Gua apa itu? Gua sur. Gua sur. Paham ya? Jadi langsung di benak itu ada itu loh ya. Jadi alnya apa? Al ahdiyah apa ya ahdi dini namanya. Nanti penyebarannya itu kalau tidak salah sebutkan dalam mutamimah nanti ya. Nah, kemudian yang ini ar rajul afdal minal mar'ah. Lelaki itu lebih afdal daripada perempuan. Tapi apakah semua lelaki? Tidak. Cuman pada asalnya hakikatnya itu. Nah, berarti fungsinya apa untuk menjelaskan hakikat ya kan? Pada hakikatnya lelaki itu lebih afdal daripada perempuan, tapi tidak semua lelaki. laki Sehingga bukan istighraqiyah. Nah, ini baru istighraqiyah ini. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah karena cocok kalau dikasih wa khuliqa kullu. Wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Cocok enggak? Cocok berarti alnya ini al istighraqiyah, ini al bayanil haqiqah, ini al ahdiyah. Nah, barakallahu fikum. Kalau belum paham ya nanti kita nyusul di mata mimbar yang jelas seperti itu fungsinya. Aulam. Nah, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu, setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Alnya al apa itu? Libain hakikat. Karena yang maknanya apa? Hakik, pada hakikatnya harta itulah yang bikin fitnah. Tapi apakah semua harta? Tidak. Kalau hartanya gunakan jalan Allah, kebaikan ya bagus. Seperti itu. Na'am barakallahu fiik. Kita lanjut sedikit lagi. Naam. Fa in kanat lil ahdi fa ala hasbil ma'hud. Kalau seandainya al itu adalah lil ahd, itu al ahdiyah maka sesuai dengan yang nah barakallahu fikum ma'hud sesuai yang dijanjikan atau sesuai yang terpetik pada benak masing-masing. Naam. Wa in kanat li bayani haqiqah, naam fayasduq bi wahidin. Kalau seandainya naam barakallahu fikum fungsinya untuk menjelaskan hakikat sesuatu, maka dibenarkan dengan satu saja. Maksudnya maksudnya maksudnya itu yaitu satu tak. Pada hakikatnya seorang lelaki itu lebih afdal daripada perempuan pada hakikatnya. Bukan semua lelaki, caranya gitu. Nah, kalau ini artinya semua. Eh, bukan satu manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Satu manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Artinya keliru, tapi semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Amin ya? Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Semuanya enggak? Semuanya. Tahu dari mana? Al ini. Al istighraqiyah. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Adapun berikutnya kata beliau itu nanti mengenai contohnya kita